Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ahabba min ibadihi al-mutatahhirin wa qala azza min qa'il إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وصلاة الله وسلامه على أفضل من علمنا كيف نطهر قلوبنا وأجسادنا حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد الطاهر المطهر وعلى آله الأطهار وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق والحقد والحسد والرياء والكبر وغيرها من الأمراض اللهم يا ربنا أعنا على تطهير أجسادنا لاستعداد أنفسنا في تحقيق معنى العبودية لك اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة المتطهرين ومع إمامهم حبيب رب العالمين اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد الحمد لله atas nikmat Allah kita bisa melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini yang kita sudah memulai tentang bagaimana kita membersihkan hati kita dari bermacam-macam penyakitnya dan juga di dalam muqaddimah pembacaan hikam pada minggu yang lalu kita juga menyisipkan tentang bagaimana cara bersuci bagi seorang wanita dari berhadas besar yang namanya haid dan juga kita jelaskan bagaimana tentang haid yang semoga bisa dipahami dengan gampang yang waktu itu kita sudah memulai dengan masalah apa itu haid mungkin kita ringkas haid adalah darah yang keluar dari Mohon maaf majelis yang mulia dari farji atau kemaluan seorang wanita dalam keadaan dia itu normal di selain nifas selain hari setelah melahirkan dengan ketentuan-ketentuannya. Jadi darah yang keluar dari farjinya seorang wanita pada waktu-waktu tertentu dan tidak didahului oleh kelahiran. Kemudian setelah itu kita coba hadirkan rumus untuk memahami haid dan rumus itu tidak mungkin tidak kecuali harus dihafal. Kalau kita berbicara tentang haid panjang lebar ternyata rumus tadi tertinggal, pasti ada yang bingung. Maka jangan sampai kita membahas yang lainnya kecuali kita sudah ingat rumus yang pernah kita hadirkan yang pertama adalah head itu darah head tidak boleh keluar kecuali bagi wanita yang mencapai umurnya 9 tahun Hijriah. Hijriah itu bulan Arab. 9 tahun Hijriah. Kemudian uh, yang kedua adalah darah tidak boleh kurang dari 24 jam maksudnya dalam tempo 15 hari artinya bisa saja 24 jam itu terkumpul selama seminggu atau selama 14 hari atau 15 hari asalkan tidak lebih dari 15 hari jika terkumpul kendarah itu selama 24 jam maka itu bisa masuk dalam syarat salah satu rumus haid yang ketiga adalah darah harus didahului oleh suci 15 hari sebab tidak akan ada darah haid dalam madhab kita Imam Syafi'i kecuali darah itu telah didahului oleh suci 15 hari atau lebih kemudian setelah itu yang keempat adalah darah tidak ah, yang berapa? yang kelima yang keempat darah tidak boleh didahului oleh kelahiran darah tidak boleh melebihi dari 15 hari dulu jadi darah yang keluar tidak boleh melebihi dari 15 hari. Mohon maaf supaya tidak rancuh. Yang pertama, yang mengeluarkan darah tidak boleh kurang dari 8 9 tahun. Yang kedua, darah tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari. Yang ketiga, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Artinya kalau tanggal satu tanggal satunya orang head itu adalah saat pertama keluar darah, bukan tanggalan ini. Lupakan penanggalan yang selama ini kita lihat di tembok-tembok itu kita tidak butuh dengan penanggalan itu akan tapi yang kita butuhkan adalah kapan hari keluar itu tanggal pertama lah jika tanggal pertama keluar terhenti keluar berhenti keluar nah 15 itu kalau sampai tanggal 15 masih keluar berarti 15 hari kalau lebih maka itu melebihi 15 hari darah tidak boleh keluar keluar lebih dari 15 hari kemudian setelah itu darah yang keempat darah tidak boleh di darah harus didahului oleh suci 15 hari jadi kalau ada seorang perempuan head, pasti kalau ditanya berapa hari sebelum ini kamu suci, pasti hari sucinya itu lebih dari 15 hari. Kalau hari sucinya kurang dari 15 hari, pasti bukan head, itu salah. Kemudian setelah itu yang kelima adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Sebab kalau didahului oleh kelahiran maka itu namanya darah nifas. Ini dan semuanya kok sudah kita rinci pada pertemuan yang lalu pelanggaran terhadap syarat ini menjadikan darah itu bukan haid kalau ada seorang wanita belum mencapai 9 tahun keluar darah maka tidak bisa kita sebut sebagai darah haid tapi itu darah penyakit atau darah rusak maka anak gadis umur 8 tahun 7 tahun keluar darah dari kemaluannya maka dia tetap boleh sholat boleh masuk ke masjid tapi harus dijaga agar tidak berceceran dan dia boleh tawaf nah ini lihat selagi syarat tidak terpenuhi tidak boleh haid yang kedua darah tidak sampai 24 jam dalam tempo 15 hari misalnya ada seorang keluar darah mulai pagi sampai sore dan setelah itu darah nggak kembali lagi setelah sore hari bersih seterusnya berarti keluar darah cuma 12 jam maka terbukti dia telah tidak head maka kalaupun dia sudah meninggalkan sholat dia terlanjur meninggalkan sholat maka dia wajib mengkodok karena terbukti dia tidak head ini ulasan yang lalu kemudian setelah itu darah tidak boleh melebihi 15 hari sebab kapan darah itu melebihi 15 hari maka saat itu darah bermasalah maksudnya telah bercampur antara darah head dengan darah penyakit dan untuk yang bagian ini nanti ada rumus sendiri untuk memahaminya jadi agar asal tahu saja kesalahan orang belajar fikih biasanya fikih head itu biasanya kalau sudah karena pemahamannya begini pemahamannya adalah head tidak boleh lebih dari paling banyaknya head 15 hari sehingga langsung ngambil kesimpulan kalau ada seorang wanita mengeluarkan darah 17 hari maka dua hari adalah istihadah 15 hari adalah head itu adalah salah hitung mohon maaf ini barangkali harus diingat itu barangkali yang pernah merasa salah langsung saja sadar kalau itu salah menghitungnya jadi kalau ada orang keluar darah melebihi 15 hari, artinya 16 atau 17 hari atau 20 hari, nggak penting. Pokoknya lebih dari 16 15 hari, maka saat itu ini darah bermasalah telah berkumpul antara darah haid dengan darah istihadah, maka ini menggunakan rumus khusus untuk memahami berapa hari haidnya. Kemudian darah jika didahului oleh tidak didahului oleh suci 15 hari, maka darah yang keluar itu digunakan untuk menyempurnakan 15 hari. Maka itu pasti darah istihadhah. Misalnya, seorang wanita mengeluarkan darah 10 hari. Bayangkan, 10 hari. 1 2 3 4 5 6 10 agar kebayang kita. Biasanya harus ada catatan nih. 10 hari, setelah 10 hari kan berhenti. Berarti darah tanggal 21 ini darah tidak didahului oleh bersih berapa? 15 hari maka darah ini tidak boleh jadi darah head harus sempurnakan dulu 15 hari 5 hari 5 hari tanggal 20 darah keluar tanggal 21 keluar darah 22 keluar darah 23 keluar darah 24 keluar darah 25 keluar darah itu masih dianggap istihadoh karena apa? menyempurnakan berapa tadi? 15 hari baru tanggal ke 26 ke 27 nanti dihukumi sebagai darah head ini gampang bukan masalah ininya yang saya yang kami hadirkan rumus itu difahami nanti kalau ada pertanyaan mesti yang jawab sebelahnya jadi rumus itu jelas nggak bisa ditawar sudah ini dalam madhab Imam Syafi'i paling gampang belajar heh nggak usah pakai buku setebal tapi cukup satu lembar kertas tapi ingat rumus difahami, paham jelas ya karena syaratnya darah head apa tadi harus didahului oleh suci berapa 15 hari kalau belum 15 hari sempurnakan dulu 15 hari baru setelah itu datang head jadi untuk menyempurnakan 15 hari perempuan keluar darah maka darah itu namanya darah isti hado maka dia boleh sholat dan dia boleh disenggalui oleh suaminya selesai darah yang keluar setelah kelahiran namanya darah nifas tapi syaratnya ini nanti bab nifas tidak boleh melampaui 15 hari jika ada seorang wanita melahirkan bersih tidak ada darah, baru hari ke-10 keluar darah, maka hari ke-10 itu juga disebut sebagai darah nifas karena keluarnya sebelum melampaui 15 hari. Ada seorang wanita tidak nifas barangkali. Barangkali tidak keluar darah sama sekali. Habis melahirkan bersih tidak ada setetes darah pun. Baru keluar darah tanggal 16. Ah, maka saat itu tidak ada nifas. Berarti darah yang keluar tanggal 16 telah didahului oleh suci berapa hari? Masuk bab apa? Head. Gitu saja sudah, tidak usah susah. Pokoknya rumus sangat gampang, gamblang. Kalau belajar kitab head gede-gede nanti biasanya keluar dijamin pusing begini. Apalagi orang laki-laki yang nggak pernah head. Nah ini Imam Al-Malibari, ini riwayat. Imam Al-Malibari itu ngarang kitab Fathul Mu'in, kitab headnya tuh hampir tidak disebut, hanya bab head, head wajib kemandi mandi. Tidak dijelaskan panjang lebar Katanya ini riwayat. Ada yang bertanya, Imam kenapa kok tidak dibahas head panjang lebar? Padahal itu masalah penting. Jawabnya, orang perempuan tidak ada yang ngaji waktu itu. Dan para laki-laki nggak bertanya, makanya kelewatan. <laughs> Lakinya nggak tanya karena nggak merasa punya urusan dengan head. Lah perempuannya nggak ada yang ngaji, maka kelewatan tidak dibahas. <laughs> Ini hanya mungkin cerita-cerita itu ya sekedar ya untuk hiburan saja makanya para bapak-bapak ini harus tahu yang merasa menjadi suami harus belajar ilmu head atau anak muda yang pengen menikah harus belajar ilmu head kalau tidak ngerti ilmu head jangan nikah tanggung jawab di hadapan Allah baik selesai ya rumus itu sangat sederhana dan itu dipakai di mana saja kemudian setelah itu permasalahan permasalahan itu dihafal misalnya ada orang hamil itu bisa keluar darah nifas atau tidak ini mohon maaf agak dipanjangkan karena kitabnya ada di bawah sama anak-anak ini dipanjangin dulu kitab hikamnya enggak tahu taruh di mana. Sudah ada. Nah, baik dilanjutkan dulu timahnya agak dipanjangin dulu. Uh, nanti ada masalah permasalahan, misalnya seorang hamil itu mungkinkah keluar darah haid? Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, orang hamil pun masih bisa disebut sebagai orang yang bisa haid. Kecuali madhab Imam Malik mengatakan tidak, Imam Malik sesuai dengan medis. Islam itu dahsyat, hebat. Jangan lalu mengatakan Imam Syafi'i tidak faham medis. Oh ngerti. Sebab kalau menurut medis biasanya kalau orang lagi datang bulan eh, orang hamil itu biasanya tidak datang bulan. Makanya kalau lagi wah tamunya tidak datang berarti tanda-tanda dedek mau datang biasanya kan begitu itu sudah umum itu sesuai dengan madhab malik dan medis akan tetapi apakah ini kesempatan kesepakatan para dokter oh tidak Imam Syafi'i juga ngerti kedokteran menurut Imam Syafi'i dan madhab Imam Syafi'i bahwasanya jika ada wanita dalam keadaan hamil kemudian keluar darah bagaimana darah ini jangan lupa pakai rumus kandungan tidak mempengaruhi sama sekali di dalam madhab Imam Syafi'i rumusnya bagaimana umurnya berapa yang hamil berapa bulan, berapa hari, berapa jam, ini didahului oleh kelahiran atau tidak. Kemudian didahului oleh suci 15 hari atau tidak. Kalau sudah memenuhi syarat langsung darah head. Biarpun dalam saat dia mengandung selesai. Baik. Ini rumusnya sederhana dan tidak susah. Darahnya, darah itu seperti apa? Ya sudah darah, tidak usah pusing. Kemudian ini catatan, kapan seorang wanita wajib melihat ada darah atau tidak? Mohon maaf, Kaum laki-laki tidak faham masalah ini. Akan tapi bisa dikiaskan. Bapak-bapak kalau lagi kencing kerasa atau tidak? Mohon maaf buang air kecil, kerasa kan? Atau mukaddimah kencing, ada sesuatu yang keluar, kerasa atau tidak? Begitu juga seorang wanita kalau ada keluar darah head kan begitu. Jadi mesti ada sesuatu ada yang aneh, yang janggal begitu. Ada cairan yang keluar dalam bentuk seperti apa. Nah. Baru dilihat saat itu kemudian darah ada darah kalau sudah ada darah gunakan rumus Nah kalau saya baru head seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu, ini baru 10 hari kok keluar darah lagi. Head atau bukan? Jangan didengar, sholat saja. Nah ini kalau paham rumusnya mah enak. Saya head 10 hari, baru berhenti 10 hari kok keluar darah lagi. Sholat jangan didengar. Karena apa? Belum melampaui berapa 15 hari sholat, sholat, sholat, sholat, sholat. Baru setelah lima hari nyempurnakan. Ini angka yang kami sebut hanya perumpamaan ya, tidak harus. Barangkali ada orang head 10 hari berhenti, setelah itu keluar berhentinya 13 hari, berarti nyempurnakannya tinggal berapa? Dua hari itu saja. Masalah hitungan hanya sekedar gambaran saja, perumpamaan saja, tidak secara uh, sesungguh ya bisa bisa berbeda-beda antara orang dengan orang. Maka nanti bisa dites ya setiap ada perempuan datang ditanya umurmu berapa kayak kemarin berapa jam keluarnya melebihi 15 hari atau tidak sudah melahirkan habis melahirkan atau tidak kalau sudah lengkap langsung darah head itu saja rumusnya kemudian sedikit masalah istihadah oh ya kita lanjutkan kemudian seorang wanita tidak harus kerjaannya melihat darah terus jadi biasanya kapan darah wanita harus senantiasa dikontrol dikontrol adalah di saat ia menduga satu menduga darah itu berhenti yang kedua tidak menduga darah berhenti tapi sudah melewati kebiasaannya kebiasaannya misalnya tujuh hari tatanya di hari ketiga ini kok kayaknya berhenti maka saat itu dilihat atau masih kerasa rembes ada yang keluar tapi sudah melampaui hari kebiasaannya maka saat itu dilihat karena bisa saja yang keluar yang terasa keluar sudah bukan darah head, tapi bisa saja keputihannya maka setelah hari kebiasaannya dilihat kemudian setelah itu dalam kesehari-hariannya bagaimana tidak harus dilihat setiap saat ini ngerepoti orang setiap hari lihat darah lihat darah tidak barangkali biasanya di saat hendak ke kamar kecil mohon maaf untuk menjelang waktu sholat waktu mau melakukan sholat menjelang waktu sholat bukan melakukan sholat karena dia tidak melakukan sholat maka dilihat misalnya waktu duhur dilihat bukan pagi dilihat jam 9 dilihat 10 dilihat 11 dilihat 12 dilihat bukan begitu jadi menjelang sholat subuh dilihat oh masih keluar darah selesai nanti dilihat lagi kapan menjelang sholat duhur selesai bukan langsung setiap jam dilihat bukan jadi waswas was nanti hati-hati was-was itu juga di sini luar biasa jadi ini disederhanakan masalah pemahaman masalah haid kemudian selain darah haid itu namanya darah istihadoh kalau orang terkena istihadoh itu tetap wajib sholat boleh digauli oleh suami darahnya bukan darah haid duduk di masjid boleh Nah istihadoh itu ada dua istihadah ringan dan istihadah berat ini hanya pembagian dari kami kalau lihat di buku nggak ada nanti wah gara-gara ini bingung nanti nggak ada di buku nggak ada ini hanya gampangan saja kami mudahkan urusan head kita gambarkan ada istihadah suhro ada istihadah kubro ada istihadah suhro istihara istihara kecil gampang untuk mengetahui ini istihadah ring istihadah gampang nggak pakai rumus istihadah ringan nanti ada tiga model saja yang pertama jebolnya rumus yang pertama seorang gadis yang belum mencapai 9 tahun keluar darah pakai rumus atau nggak pakai rumus nggak pakai rumus langsung oh keluar darah umurmu berapa neng 8 tahun oh ya sudah langsung biarpun berapa hari langsung itu darah isti isti hado ringan jangan pusing dengan istilah para fukoha biasanya menyebut damul fasad sebagian dikatakan damul istihadoh darah rusak dan darah istihadoh perbedaannya apa isinya sama intinya itu bukan darah head cuman biasanya oleh ahli fikih digelari dengan damul istihadah darah istihadah itu adalah jika orang itu dicurigai head makanya kalau ada anak umur 7 tahun keluar darah mereka tidak menyebut istihadah disebut sebagai darah rusak karena apa? umur sebegini tidak dicurigai head tapi pada dasarnya sama makanya tidak kami bedakan biarpun anak kecil kita sebut istihadoh gitu saja istihadah ringan selesai ya istihadah ringan yang kedua istihadah ringan itu adalah jika ada orang mengeluarkan orang seorang wanita mengeluarkan darah darah memenuhi empat syarat semuanya tetapi satu syarat yang kebobol syarat yang kedua darah tidak sampai 24 jam ini langsung saja nggak pakai rumus Misalnya ada seorang mengeluarkan darah pagi sampai sore. Berapa jam ini? 12 jam besok ditunggu kok nggak ada darah, Gak ada darah, gak ada darah sampai sebulan nggak ada darah. Loh, berarti darah saya yang 12 jam dulu tuh bagaimana? Bukan darah head. Namanya darah apa? Istihadah atau darah rusak. Lalu bagaimana sholat saya yang sudah saya tinggalkan? Wajib di kodok karena terbukti anda tidak head wahai perempuan kan gitu anda tidak head ini nggak pakai rumus, gampang. Yang ketiga istihadah ringan itu adalah jika seorang wanita mengeluarkan darah darah belum didahului suci 15 hari maka tinggal disempurnakan sucinya 15 hari penyempurnaannya ini namanya darah istihadah tadi contoh 10 hari keluar darah kemudian berhenti berhentinya 10 hari setelah 10 hari keluar darah lagi berarti darah yang keluar itu adalah belum didahului oleh suci 15 hari berarti darah ini darah haldo, darah penyakit maka dia wajib so sholat masih boleh sholat di suaminya boleh sampai kapan digenapi berapa 15 hari baru nanti dihukumi head sederhana kan namanya istihadoh makanya kami gelari dengan istihadah ringan itu karena pak nggak pakai rumus yang ruwet dan orang nggak bakal pusing sel selesai lah istihadah berat adalah jika yang dijebol rumus masalah melewati 15 hari ini yang sering orang kepleset di sini ustazah sering kepleset di sini kalau orang awam belajar, ustazah belajar ilmu haid karena yang dibaca di Fathul Qorib itu adalah paling sedikitnya darah head adalah 24 jam paling banyaknya adalah 15 hari paling sedikitnya suci adalah 15 hari dikumpulin lalu nyimpulkan sendiri kalau ada seorang wanita haid keluar darah 17 hari berarti 15 hari adalah haid dua hari adalah istihadah lah ini salah ini yang perlu kita ingatkan di sini makanya biasanya fikih kita itu fikih mengingatkan orang yang sering salah kaprah lah kalau ada nah istihadah berat itu dua syarat jangan ditambah dua tok til selesai khawatir orang nambah-nambah nanti darah istihadah berat itu syaratnya cuma dua yang pertama adalah darah yang, berta, yang pertama syaratnya adalah darah melewati 15 hari. Darah melewati 15 hari, lebih dari 15 hari darah keluar keluar keluar keluar keluar sampai 15 hari lebih 16 17 boleh yang penting darah melebihi 15 hari yang kedua antara 15 dan 16 itu nyambung darahnya antara 15 dan ke-16 itu nyambung darahnya sebab kalau darahnya berhenti di hari ke-15 truk berhenti setelahnya langsung istihadah ringan tapi kalau nyambung antara 15 dan 16 itu kok nyambung darah yang rembes terus, antara 15 dan 16 nyambung, maka ini terkena istihadah berat dan hal ini kita sebut berat sebab cara memahaminya dengan rumus. Rumusnya bagaimana? Ada dua cara memahami di dalam fikih kita madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah yang pertama, ini pendapat yang dikukuhkan itu dengan cara memahami sifat darah tapi ini tidak kita ambil di majelis ini itu bikin pusing ustadznya saja pusing jadi sifat darah jadi orang harus menghafal darah darah itu ada tujuh warna yang pertama hitam pekat kemudian merah kehitam-hitaman kemudian merah merah ringan merah muda kemudian setelah itu ada uh, uh, merah biasa kemudian kuning, kemudian keruh, kemudian ada darah warna hijau dalam madhab kita itu. Darah warna hijau ya. Ya subhanallah. Ini. Kekeruh-keruhan madhab kita Syafi'i dianggap darah. Oh, harus kapal itu. Kemudian sifatnya lagi nanti dari segi baunya, bau anyir pekat, bau ini ini ini. Kemudian apa? Ini gambaran saja pendapat yang dikukuhkan yang pertama tapi bikin pusing. Sementara ada pendapat yang kedua juga kuat, kita pakai yang kedua. Ini hanya gambaran nanti kalau ada kesempatan makanya termasuk siapapun yang belajar ilmu head tidak kita ajari yang ini dulu pahami yang kedua nanti yang lebih gampang dulu baru ini tambahan ilmu sebab disebutkan di kitab juri di kitab-kitab head semuanya disebutkan masalah orang mutahajirah kubra oh, yang orang yang lupa dengan bilangannya yang uh, lupa kepada adatnya lupa kepada bilangannya macam-macam ada tujuh model istihadah itu nah di saat seperti ini orang suruh ingat. Kalau darah kuat sama darah ringan, maka yang kuat itu adalah head misalnya. Keluar darah hitam 10 hari, kemudian selebihnya adalah merah. Maka yang 10 hari itu adalah head, yang merah adalah bukan darah head. Gimana ngingetnya ya? Wong sudah terlanjur, tiba-tiba sudah kelewat 17 suruh nginget ke belakang. Yang hitam tanggal pertama hitam apa merah? Hitam apa merah? Hitam apa merah? nggak sholat-sholat nanti ya karena ini kejadiannya kan sudah kebablasan ya sudah terlanjur 17 hari ya Allah Ustadz darah saya nggak berhenti-berhenti bandel nih mestinya 15 berhenti nggak berhenti terus sampai 18 hari gimana Neng cari yang darah kuat yang hitam pekat itu dah kalau darahnya kuat dengan tidak kuat dengan lemah maka yang kuat head jika kuatnya 10 hari sisanya tiga hari lemah maka yang kuat head kemudian yang lemah itu adalah istihadah yang kuat gimana? hitam pekat yang gak kuat selain itu atau merah dengan kemerah-merahan maka kuatan merah yang kuat adalah head mikir nih pulang ke rumah mana yang kuat mana yang lemah mana yang merah pekat mana yang ini pusing ya Alhamdulillah ulama itu banyak ulama hebat-hebat ternyata apa ada pendapat yang kedua ini mukabil pendapat ini pendapat yang kedua ini adalah bukan pendapat lemah pendapat yang bisa dipakai bukan pendapat mukobil sahih kalau tidak salah ini adalah kalau tidak mukobil adhar mukobil asoh jadi pendapat yang kedua ini boleh dipakai menurut ulama-ulama besar di dalam matab Imam Syafi'i lupakan urusan sifat-sifat darah dan warna darah sudahlah kita tinggal kembali kepada rumus yang sederhana ini Cara memahami jika ada seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Mohon maaf para ibu, kalau sudah belajar begini itu sumpek ya. Nggak nyaman, nggak enak. Sudah. Belajar fikih, belajar akidah. Ah, ini, ini, ngantuk nih. Tapi harus tahu ini barangkali. Karena mungkin selama ini kita tidak pernah menghadirkan masalah head. Cara memahami rumusnya sederhana. bahwasanya dari 17 hari misalnya, misal keluar darah 17 hari keluar darah 17 hari maka caranya pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang kedua caranya sangat gampang kembalikan ke kebiasaan bulan lalu kalau seorang wanita terbukti haidnya 17 eh, keluar darah 17 hari, maka Bu 17 hari ini pokoknya telah melanggar syarat rumus ya maka karena melanggar rumus ini bermasalah caranya untuk mengetahui mana head mana istihadoh artinya intinya yang jelas dari 17 hari itu telah bercampur antara darah istihadoh dengan darah head cuman pertanyaannya mana yang head dan mana yang istihadoh cara jawabnya adalah kembalikan ke rumus tanyakan ibu headnya bulan lalu berapa kalau dia ingat tujuh hari oh kalau begitu dari 17 hari itu jadikan headmu hanya berapa? 7 hari sisanya istihadoh karena enak begitu ada lagi selain ini orangnya punyai. Bunyai saya baru pertama kali head tapi bandel darahnya ini bandel bandel nggak berhenti 15 hari nyambung bagaimana kembalikan kebiasaanmu gimana punya kebiasaan saya pertama kali head oh kalau begitu kebiasaannya umumnya orang head itu berapa 6 atau 7 hari jadi jadi ke 6 atau 7 hari head sisanya adalah isti hadoh ini paling gampang ada lagi saya sih pernah head tapi lupa Kenapa lupa? Ya pokoknya tidak perhatian. Kira-kira biasanya berapa bu? Ya pokoknya kalau anda anu, eh, sembilan ya sepuluh. Anda sembilan, eh, sudah ambil sebelah lah nggak usah pelit-pelit ya, gampang lah itu. Jadi tidak ada masalah. Itu digampangin kayak begini. Ini adalah rumus cara memahami istihadah berat. Jadi pakai rumus khusus, makanya kita sebut sebagai istihadah berat. Ini saja insya Allah supaya bisa dicerna perlahan-perlahan insya Allah nanti ini akan kita lanjutkan nanti permasalahan ini rumus ya setelah ini faham jelas jadi istihadah ada empat ya yang satu eh, ada dua ringan sama berat yang ringan isinya hanya tiga yang berat hanya satu selesai nanti nifas kalau faham ini faham nifas ini saja wallahu a'lam bisawab kita akan lanjutkan dengan bacaan hikamnya Ibn Athaillah Sakandari Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala nafanallahu bi wa bi ulumi wa bi ulikum fi daramin ila anqal kita sudah sampai kepada hikmah yang ke al hikmatus sabiatu wal khamsun hikmah yang ke 57 Hikmah yang ke-57 di situ disebutkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari eh, nafa'anallahu bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal khata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi qata'a itu Allah telah memutus atau Allah telah menutup as-sairina lahu orang-orang yang mencari jalan Allah Istilah sair itu yang berjalan menuju Allah. Orang yang ingin mencari ridha Allah. Yang berusaha untuk membersihkan hatinya dari bermacam penyakit itu orang yang menuju jalan Allah, Allah akan tutup dan juga al-wasilina qata'a al-wasilin Allah juga menutup menghentikan al-wasilin orang yang sudah sampai kepada Allah para kekasih-kekasihnya an ru'yati a'malihim dari melihat amal ini. Jadi Allah yang menjadikan seorang itu menjadi tidak melihat amalnya. Karena melihat amal kan problem dulu tuh ya, sudah disebutkan bab riya ya. Kalau orang selalu melihat amalnya. Ojo bisa. Alhamdulillah aku sudah bisa. tidak ada orang kayak saya ini. Nah, ini melihat amalnya. Jadi kalau sudah asair ini Allah Allah yang menjadikan mereka itu tidak melihat amalnya wa syuhudi ahwalihim dan Allah yang menutup mereka untuk menyaksikan hal hal itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah selain daripada amal-amal zahir ini kalau amal itu adalah sujud, ruku dan sebagainya kalau hal lebih dari itu misalnya tiba-tiba orang bisa khusyuk bisa bertemu Rasulullah kemudian diberi karamah bisa terbang, bisa begini, macam-macam banyak. Karomat sekarang biasanya dihubungkan dengan terbang di awang-awang ya. Bisa makan besi, berjalan di atas air, bukan itu. Tapi itu bisa karomah, akan tapi para kekasih Allah yang wasilun sudah sampai Allah, para sairun ilallah, orang yang menuju jalan Allah, akan Allah tutup dari melihat itu semuanya. Artinya, jika oleh Allah diberi kelebihan, dia tidak melihat kelebihan itu dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Enggak. Kenapa? Fali annahum. Jangan melihat dari Allah. Fali annahum mereka itu melihat diri mereka lam yatahaqqaqu sidqa Allahi fiha. Orang yang menuju jalan Allah akan ditutup oleh Allah dari melihat amalnya, dijaga oleh Allah dari berbangga dengan amalnya sehingga fali annahum sebab mereka itu senantiasa merasa lam yatahaqqaqu lam yatahaqqaqu belum benar-benar as-sidqa tulus ma Allah kepada Allah Subhanahu wa taala fiha di dalam amalnya. Jadi orang yang menuju jalan Allah itu selalu menduduk, jangan-jangan saya ini tidak tulus, jangan-jangan jangan-jangan lah ini. Wa ammal wasilun adapun orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ditutup oleh Allah dari menyaksikan amalnya dan menyaksikan halnya keistimewaan yang diberikan oleh Allah fali annahu karena Allah Subhanahu wa taala ghayyabahum telah menghilangkan mereka bisuhuti dengan menyaksikan kebesaran Allah anha menghilangkan mereka dari menyaksikan halnya biarpun diberi oleh Allah karamah keistimewaan bisa melakukan segala macam dan karamah bisa saja terwujud dia punya karangan kitab banyak dia punya pondok gede dia punya jamaah besar dia punya murid banyak ini adalah termasuk di pemberian dari Allah hal ini karamah ini dia tidak melihat itu semua karena apa setiap melihat ini semua ia ingat siapa yang memberi Allah siapa yang mengirim orang banyak begini Allah siapa yang menjadikan aku bisa bangun pondok Allah Allah jadi Allah menutup orang-orang yang dekat kepada orang yang sampai kepada Allah dari menyaksikan karomah dirinya tidak pernah menisbatkan aku diberi oleh Allah begini karena bagaimana tidak saya itu puasa 16 tahun nggak buka saya saya jadi seolah-olah dia bisa menjadi begitu karena kebaikan yang pernah dia lakukan. Oh bukan, ketahuilah itu karena kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah peringatan yang luar biasa dari Ibn Atta'illah Sekandari ah, bagi orang-orang yang merasa dirinya nyampe kepada Allah tapi kok dia bangga dengan dengan dengan halnya maka itu langsung terputus dari menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala maka manusia di sini ada tiga kita ambil daripada hikmahnya Ibn Atta'illah Sekandari oh, manusia ini ada tiga yang pertama orang beriman hanya sekedar beribadah sudah nah, ini kebanyakan orang baru nanti ada orang keluar dari orang awam orang biasa menuju orang istimewa menuju jalan Allah as-sair ilallah as-salik ilallah menekuni dunia tarbiyah pendidikan jiwa maka ini as-sair orang yang menuju jalan Allah lah ini kerjaannya apa membersihkan hatinya pertama apa memperhatikan amal aku menuntut ilmu harus setelah aku menuntut ilmu aku harus beramal lah kayak kita ini kita ini derajat sair itu pun kalau masuk kalau niatnya benar anggap saja ini adalah menganggap dirinya sendiri sudah menjadi sair ilallah ini juga nggak benar anggap saja sair itu adalah orang yang berusaha mencari ilmu kemudian mengamalkan ilmunya setelah mengamalkan ilmunya nggak cukup dikoreksi ilmunya am amalnya sudah ikhlas belum makanya kemarin kita itu masih martabat ini kita belum martabat usul Wusul itu pangkat tinggi. Kita masih abad sair, kita masih berjalan menuju Allah, belum sampai. Makanya kemarin kan kita belajar silsilah bagaimana membersihkan sombongan di hati kita, bagaimana kita membersihkan riak di hati kita, bagaimana kita membersihkan ujub di hati kita. Tentunya itu semua membersihkan itu dari sesuatu yang sudah ada. Orang kalau tidak beramal ada terbayang riak atau tidak? Nggak kebayang. Orang nggak punya amal nggak kebayang ada ujub jadi setelah seorang ahli iman menuntut ilmu lalu mengamalkan ilmunya baru dia melangkah martabat sair mulia ini sair berusaha membersihkan hatinya menuduh hawa nafsunya menuju menuduh amalnya ini masih ada yang kurang jangan-jangan aku mengerjakan ini kurang ikhlas jangan-jangan ada ujub jangan-jangan ini terus mengoreksi hatinya lah ini martabat sair sair menuju jalan Allah belum sampai ini sair jadi kita ini masih menuju mencari berusaha membersihkan hati, membersihkan hati, membersihkan hati. Tapi harus syarat amal dan membersihkan amal dari sebab-sebab tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini martabat yang kedua. Lah kemudian ada martabat apa? Martabat yang ketiga eh, martabat ini pertama orang awam biasa. Yang kedua martabat kedua orang as-sair Yang ketiga al-wasilun orang yang sudah sampai kepada Allah. Kalau orang sudah sampai kepada Allah, sudah tidak berpikir tentang ria, tidak berpikir tentang kesombongan, tidak berpikir tentang ujub, bahkan itu semua tidak terlintas. Karena apa? Di saat beribadah, dia yang ia saksikan hanya keagungan Allah. Maka orang ini di saat melakukan ibadah sudah tidak terlintas yang namanya manusia bakal menyanjungnya. Wah, ini pangkat tinggi. Sampai dikatakan oleh Eh, Imam uh, Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti tidak ada dia tahu tidak ada orang mengatakan dirinya sudah sampai kepada Allah ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau orang mengatakan dirinya sudah sampai malah tidak sampai ini adalah sesuatu yang luar biasa sehingga yang mereka pikirkan orang-orang di martabat ini bagaimana saya menambah amal jangan sampai seperti orang yang uh, punya bualan-bualan sampai kepada Allah sehingga Lalu kenapa kau tidak sholat? Saya itu makamnya lain, sudah sampai kepada Allah. Ini paling dustanya manusia. Sebab orang yang sampai kepada Allah itu orang yang mengerti Allah. Yang kenal Allah. Sehingga orang yang kenal Allah itu, dia akan semakin berhati-hati di dalam menjalankan kefarduannya. Bahkan begini cara amalnya, cara beramalnya orang yang usul kepada Allah di saat ia bisa melakukan satu kebaikan, misalnya bisa bangun malam, apa yang ada di hatinya? Dia bukan mengingat, Alhamdulillah aku sudah bangun malam. Tapi yang diingat apa? Alhamdulillah aku dipilih oleh Allah untuk bisa bangun malam. Beda loh ya. Kalau Alhamdulillah aku sudah bisa bangun malam. Ini syair. Tinggal dibersihkan. Tapi wusul ilallah, di saat dibangunkan oleh Allah, dia ingat yang bangunkan aku adalah Allah berarti Allah sayang cinta kepadaku maka aku harus tambah amal lagi apalagi yang harus aku lakukan lah ini tingkatnya seperti itu di saat diberi oleh Allah kemuliaan karamah bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain dia justru yang dilihat adalah kebesaran Allah bukan saya sudah bisa seperti ini bukan tapi yang dilihat adalah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Masya subhanallah Allah maha kasih saya dikasih oleh Allah dikasih cinta Allah mencintaiku sehingga aku bisa melakukan begini aku bisa ngarang kitab banyak aku bisa punya ilmu banyak dari Allah maka aku takut Allah nanti menuntutku bertambah ibadahnya bukan ya saya mah makamnya lain nanti mah belum nyampe ya, saya tidak ada orang wasul orang wusul kepada Allah sudah sampai kepada Allah mempunyai ciri khas sangat lebih dekat kepada Allah ibadahnya cuman bedanya dengan sair kalau sa'ari ilallah di saat beribadah dia masih ngoreksi ibadahnya untuk bisa bersih. Tapi kalau sudah orang yang sampai kepada Allah sudah enggak mikir penyakit ini karena penyakit tidak tidak nyangkut. Misalnya, ada orang sudah beribadah karena Allah yang diingat adalah kebesaran. Kenapa engkau melakukan sholat ini? Karena Allah yang memberikan aku kesehatan, kekuatan. Kenapa tidak aku gunakan untuk sholat? Enggak kebayang di kiri kanannya ada manusia atau tidak? Enggak kebayang sudah sampai kepada Allah. Kenapa engkau sedekah banyak banget? Ya Allah, bagaimana aku tidak sedekah? Ini rezeki dari Allah. Sudah tidak terlintas nah. Dilihat orang. Jadi waktu ngasih pun mungkin tidak sadar di depan siapa dia. Jadi ini usul oleh Allah. Tapi kalau tingkat syair tadi, dia melihat ini tek, ngasihkan duit. Saya menyumbang masjid ini 100 juta. Kedengaran orang. Sudah mulai berubah ini. Ah, diperangi. Saya harus memerangi. Jangan sampai ya Lah ini istitat syair mulia akan tapi kalau sudah wusul sampai kepada Allah sudah enggak kepikiran itu semuanya dan ini seseorang kadang-kadang katanya disebutkan bahwasanya para solihin menyebutkan ada orang sampai kepada amal semacam ini sesaat-sesaat bisa saja tiba-tiba suatu ketika anda melakukan satu sedekah begitu saja karena apa? gerakan hati ya Allah subhanallah saya dapat duit banyak Masya Allah langsung tanpa pikir panjang dimasukkan ke keropak sudah tidak pikir ada yang lihat atau tidak ada yang lihat pokoknya saya masukkan keropak karena begitu senangnya anda dapat rezeki atau dapat apa saja sembuh dari penyakit Alhamdulillah saya sembuh dari sakit ya Allah sampai apa mungkin kalungnya itu dilepas dikasihkan orang tidak sadar lah itulah martabah tidak ada dekat dia kemarin yang saya kasih siapa ya Sudah tidak tahu lagi di mana saya ngasihnya yang jelas saya ingat saya ngasihkan ke orang lah kayak begitu tapi kalau yang tingkat syair ilallah dia ingat saya ngasih kepada si A sehingga kalau saya ketemu dengan dia itu masih selalu ingat apa yang saya lakukan saya ngasih duit kepada dia sehingga perilaku ke saya menjadi mulai berubah dilawan itu as-sa'ir ilallah tapi ada martabat usul ilallah tapi ingat tidak ada satu orang pun yang mengatakan yang boleh mengatakan saya sudah sampai kepada Allah sebab apa di saat orang mengatakan saya sudah sampai kepada Allah itu tertipu dia langsung balik kepada rendahnya derajat maka kalau ada orang mau itu keramat saya karomah saya sehingga para solehin itu di saat melihat Rasulullah ketemu dengan Rasulullah itu ditutup sehingga karomat itu dikatakan oleh Imam al uh, Ahmad Ar-Rifai seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Syekh Ahmad Ar-Rifai menyebutkan para kekasih Allah itu jika mendapatkan karomah dari Allah karomat ini karomahnya kalau sudah cerita orang Jawa karomah itu biasanya terbang berjalan di atas air ya kan begitu ya bisa ini kebal itulah karomah kayak begitulah padahal karomah lebih dari itu misalnya bisa ngarang kitab kayak Imam Nawawi umurnya pendek tapi karangan kitabnya banyak sekali dikatakan bahwasanya bahwasanya al-auliya yastatiruna minal karamati para wali waliullah itu menutup keramat kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya itu ditutup malu kalau ketahuan orang kastitaril mar'ati bin damil haidi seperti seorang perempuan menutup darah headnya malu sekali para waliullah itu kalau kebobolan ketahuan keramatnya misalnya dia bisa melakukan sesuatu kok ketahuan orang itu bingung bukan ngaku-ngaku keramatnya orang kamu tahu enggak itu kualat karena saya itu gara-gara saya itu saya keramat saya ah, keramatnya orang diaku-aku ada kalau sudah orang sampai kepada Allah merasa diberi oleh Allah karomah maka saat itu dia merasa malu untuk menyebut-nyebutnya ketahuan orang itu malu takut dicabut oleh Allah bahkan para kekasih Allah itu kalau diberi oleh Allah misalnya kelebihan kasyaf bisa melihat hatinya orang itu nangis ya Allah lewatkan saya kepada tingkat ini saya tersiksa dengan ini yang enggak enak ini penjahat ini begini ini begini ini kada enak enggak bisa itu tersiksa mereka mereka ingin melampaui Makanya kalau ada orang dikit-dikit kasyaf, si A kasyaf, si fulan kasyaf, si ini kasyaf, kata Imam Haddad, kasyaf itu martabat rendah. Imam Haddad mengatakan kasyaf itu martabat wali ya, tapi rendah. Mereka itu waliullah itu kalau sudah marhalah melewati tingkat kasyaf, itu mereka tuh takut berat ini. Dia ingin melewati ini semuanya, tidak usah kasyaf. Karomah bagi para waliullah itu berat karena apa? Takut aku tertipu misalnya pengen apa-apa megang tanah jadi emas apa tidak berat ini berat bisa saja gubut dunia ya syekh kan bisa membuat pondok nanti makanya misal anggap saja bisa buat emas bener buat TV kan tidak beres-beres lumayan karomah mereka tidak ingin itu semua tapi punya keyakinan yang membantu saya adalah Allah yang bangun pondok Allah yang ini Allah maka keramah ini akan ditutup dia akan ingin melewati sebab apa Syekh Yusuf An-Nabhani dalam Jami' Karomatul Aulia di dalam mukaddimahnya menyebutkan bahwasanya jika seorang waliullah kita itu kan menuju kepada Allah kalau para waliullah para kekasih Allah di saat menuju kepada Allah noleh kepada selain Allah berhenti dia nggak akan sampai kepada Allah dan karomah itu selain Allah kalau dia menoleh kepada karomah, kagum dengan karomah yang diberikan oleh Allah, berarti dia kagum dengan hadiahnya, bukan kagum pada yang memberi. Orang sakit. Cobalah Anda dikasih oleh orang hadiah, ya kan? Orangnya masih di hadapan Anda, Anda hanya mengatakan, "Oh, bagusnya hadiah ini." Makasihnya nggak ada. Masya Allah, ini akan saya piara. Langsung pergi. Kurang ajar enggak sama ngasih hadiah? Yang ngasih hadiah masih di sampingnya. Inilah orang sakit sehingga dia lebih bangga dengan pemberiannya bukan menyanjung kepada yang memberi ini sakit nah ini seperti itu kalau orang sudah sampai kepada Allah dia akan berpikir bagaimana semakin dekat dan diridhoi oleh yang memberi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memang yang namanya hekamnya Ibn Atta'ila As-Sakandari itu memang bahasanya kadang-kadang sedikit berat jadi untuk menerjemahkan dengan bahasa kita pun kadang-kadang harus eh, hati-hati uh, pelan-pelan ya tapi intinya semacam itu. Jadi martabatnya orang itu bermacam-macam. Ada orang yang pertama adalah tingkat ibadahnya biasa saja. Eh, ya ibadah sesaatnya, tidak pernah mikir tentang keikhlasan dan sebagainya. Lah kemarin kita sudah belajar bagaimana membersihkan hati, kita belajar jadi sair ilallah. Wusul eh jangan ngomong wusul ya. Tingkat biasa, tingkat sair menuju jalan Allah dengan membersihkan uh, amal kita dari riak dan sebagainya. Baru nanti setelah orang membebaskan hatinya dari penyakit ini semuanya, maka nanti secara otomatis akan sampai kepada derajat wasilin ada sebagian orang mengatakan sudahlah pokoknya selagi kita khusus serius kepada Allah nanti ria akan hilang oh enggak harus lewat tangga sair gak bisa langsung usul tanda sair harus kita berusaha membersihkan ini kalau usul itu nanti Allah yang kasih makanya maka dari itu dikatakan bahwa asair ilallah tidak melihat amalnya dengan memaksa diri dengan memerangi. Tapi kalau wusul ilallah, lupa melihat amalnya, lupa penyakit-penyakit itu karena Allah ambil. Itu bisa masuk di dalam Allah yashtabi ilai mayasya wa yahdi mayunib. Hidayah, pangkat, martabat tinggi di hadapan Allah. Allah yajtabi ilahi mayasya wa yahdi ilahi mayunib. Allah yajtabi ilahi mayasya. Ini marhalah tingkat tinggi. Allah yajtabi ilahi. Ada orang yang dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah. Di saat beramal tulus, ikhlas, gak ingat manusia nggak ingat ini diambil oleh Allah diangkat merhabat wasilin ada wayah diilahi mayunib yang berusaha untuk membersihkan hati nanti juga sampai kepada hidayah Allah kepada kemuliaan di hadapan Allah tapi melalui perjuangan yang panjang dan kita ini selama ini berjuang belum wusul wusul itu Allah yang kasih nanti belum sampai kepada Allah nanti insya Allah semuanya akan sampai tiba-tiba sholat itu nyaman khusyuk di saat orang bisa sholat pengen nambah yang lainnya di saat bisa bersedekah pengen bantu yang lainnya terus itulah yang akan membangun uh, uh, kemuliaan kita di akhirat akan tapi tugas kita saat ini bagaimana kita meniti jalan kita yaitu jalan sair kita menuju Allah Subhanahu wa taala adapun sampainya kepada derajat usul sampai kepada Allah itu nanti Allah akan kirim kepada kita semoga kita semua akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab ada hal yang mau disampaikan? Kami persilahkan kepada bapak-bapak untuk menyampaikan dan ibu-ibu sebutkan nama dan alamatnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya yang saya hormati, Eh, saya ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, mohon dijelaskan tentang perbedaan mukjizat, karomah, maunah, istijrat dan magic atau sihir. Kemudian yang kedua, eh, bagaimana hukumnya memasang susuk dan jimat. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya yang saya hormati dan saya cintai, saya mau yang pertama yang jelas ada salah satu kejadian nyata cuman belum terlaksana. Jadi ada seorang anak yang mau menikah Cuman walinya sudah tidak ada, sudah meninggal. Dan yang berhak mewalinya yaitu kakak kandung. Cuman kakak kandung tersebut ada di luar Jawa. Yang jelas ada di Riau. Sehubungan satu dia jauh, kedua kali dia sekarang sakit setruk. Tapi masih bisa bicara. Nah, apakah dengan keadaan sakit setruk tersebut bisa langsung pergi ke hakim atau dengan cara wali yang lainnya. Cuman itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melihat video tentang Hindu Islam. Tentang? Hindu Islam. Hindu Islam. Ah. Nah, di situ uh, agama Hindu sama seperti Islam yang memperingati eh kayak memperingati tujuh hari, empat puluh hari, enam puluh hari dan terus uh, memayungi jenazah itu terus gimana dan mengeramatkan binatang. Itu mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ibu kami persilahkan acungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mau tanya, kalau uh, ada seorang istri yang ditinggalkan suaminya tuh meninggal dunia, Bu ya. Uh, eh, terus katanya kan ada idah gitu. Kira-kira idahnya itu berapa hari? Terus uh, di dalam kita menjalankan idah ini boleh mengerjakan aktivitasnya tuh apa saja gitu. Nah, terus yang kedua kalau misalkan sholat berjamaah dalam keadaan masih idah gitu, misalkan sholat taraweh gitu di luar rumah, kira-kiranya boleh apa enggak tuh Bu ya? Gitu. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai koreksi diri Bu ya. Kalau kita mau mengoreksi diri tentunya akan melihat amalan-amalan yang sudah kita lakukan Apakah di situ ada unsur ria ataupun ujubnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah nifas Pak eh, Buya. Bagaimana kalau yang masalah nifas ini lebih dari tiga minggu? Termasuk istihadah apa bukan? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang mukjizah, karomah, maunah, istidrat, kemudian sihir. Jawabannya satu, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang punya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya siapa yang diberi. Kalau mukjizat itu diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah manusia pilihan nabi yang maksum, nabi. Kemudian karomah juga kelebihan yang diberikan oleh Allah, kelebihan yang luar biasa dahsyat, akal kanan kadang tidak bisa mencerna. Nah, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasihnya selain daripada nabi itu karomah. Kalau maunah adalah bukan seorang soleh, bukan ahli ibadah, bukan orang hanya sekedar tapi diberi oleh Allah sesuatu namanya maunah, pertolongan anak kecil. Atau orang manusia biasa mungkin jadi beri oleh Allah mauna, bukan orang soleh. Kalau orang soleh misalnya, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Orang soleh bisa berjalan di atas air. Contoh saja, ini keramat yang biasa difahami orang awam ya. Ada. Dia bukan, dia adalah seorang soleh, maka itu adalah karomah. Kalau orang biasa, anak kecil, tiba-tiba kok dia bisa melakukan sesuatu di luar. Atau jatuh dari pesawat, selamat ya. Tabrakan semuanya mati, dia selamat, itu adalah ma'unah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang belum punya amal soleh tapi dia juga bukan nabi dia bukan waliullah kemudian ada istidraj ada orang diberi kelebihan oleh Allah kalau suruh terbang bisa terbang akan tapi apa suruh ngapain saja bisa tapi dia ahli maksiat dia, apa, bukan begini bukan harus maksiat akan tapi itu bukan karena Allah memuliakannya tapi Allah ingin merendahkannya jadi istidraj Diberi oleh Allah kemudahan, tapi ini bukan karena Allah memuliakannya, tapi karomah itu karena Allah memuliakannya. Makanya waliullah itu paling takut kalau dapat karomah. Jangan-jangan ini istidraj. Waliullah bisa melakukan sesuatu, bisa ngarang kitab banyak. Imam Nawawi berkata, jangan-jangan aku ini diuji oleh Allah. Istidraj ini godaan malahan, bukan sesuatu yang sesungguhnya. Ini orang bangga dengan karomah. Lah ini jadi istidraj. Jadi istidraj dengan karomah itu mirip orang bisa bangun pesantren bisa melakukan jamaahnya banyak karomah atau istidraj kalau memang orang ini jaga hati dijaga hatinya ya karomah tapi ternyata menjala, malah menjadikan sombong nah ini adalah jadi istidraj jadi mirip gambarnya sih sama bentuknya sama tapi hakikatnya Allah yang tahu ini istidraj atau karomah maka waliullah wali Allah subhanahu wa ta'ala di saat diberi oleh Allah kelebihan atau karomah ia langsung menuduh hawa nafsunya jangan-jangan ini istidraj jangan-jangan Allah akan menghukum saya dengan ini jangan-jangan ini adalah justru godaan berat kan itu bukan begitu karomah ini karomah saya punya karomah keramat saya itu karomah saya karomah saya ya bukan begitu para waliullah di saat diberi oleh Allah karomah dia akan menuduh dirinya jangan-jangan ini istidraj kalau sihir ini adalah dilakukan oleh musuh-musuh Allah bukan orang yang punya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sihir kejadian yang luar biasa bisa oh, makan api bisa wah macam-macam bisa ya, ini sahir bisa merubah ini jadi ular akan tapi dia bukan wali bukan nabi tapi dia adalah ahli maksiat orang fasik dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat dengan cara-cara yang mengarah kepada kekafiran maka saat itu atau mungkin dengan kekafiran maka itu adalah maka yang demikian maka yang demikian itu adalah apa sihir membahayakan dan itu sihir adalah kufur sihir adalah syirik dan sihir itu ada disebutkan di dalam Al-Quran ya tentang uh, dua orang yang mengajari sihir sihir itu hanya fariku bainal mar'i wa zawjihi sihir itu punya ciri khas memorak-porandakan orang kalau tidak suhutun tidak enak tukang sihir biarpun tidak punya sihir tapi tetap dia ngomongi ngerusak orang ada orang datang saya kehilangan duit pencurian langsung dia ngomong uh, dalam seminggu ini ada ndak orang pakai baju merah masuk rumahmu? Ah, kurang ajar ya. Enak aja. Oh ya ada betul betul. Dia kebayang langsung. Wah dia berarti pencurinya. Ini rusak penyihir itu begitu. Makanya kalau punya masalah jangan ke dukun. Ha, dukun itu wah apalagi dukun cerdas hati-hati. Hmm. Dukun cerdas sok tahu kayak bener aja. Ada orang ini ceritanya keluar dari penjara, lompat dari penjara. Polisi tanya. Ditanya dijawab oleh orang dukun ini. Eh, dia masih di daerah Kediri nah dia cerdas karena apa? kalau keluar begini kan gampang ketahuan orang ya pasti dia belum jauh paling di semacam benar wah hebat itu padahal cuma kira-kira akal aja cuman karena pakai gelar dukun dipikir dia melihat sesuatu yang gaib wah dukunan pendukunan adalah ilmu harat ilmu bohong ya ilmu dusta sihir keluarnya baik kemudian masalah uh, apa tadi? Masalah tidak sebelum wali Oh, eh? susuk ya, baik. Masalah susuk jimat. Susuk itu apa? Memasukkan sesuatu bukan masalah susuknya. Kalau orang memasukkan sesuatu benda asing ke dalam tubuhnya itu jawabannya adalah medis. Kalau membahayakan dirinya adalah haram, kalau tidak aslinya mubah. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Tetapi kalau sudah ada embel-embel bab perdukunan haram karena itu. Jadi kalau orang masukkan apa saja kayak masukkan air ke dalam tubuh kan tidak ada masalah kalau tidak berbahaya. Tapi kalau sudah urusannya biar tambah cantik, biar tambah begini, biar kebal, biar ini. Wah, ilmu dukun maka yang menjadikan syirik karena itu, yang menjadikan haram karena itu. Syirik lainnya, syirik itu berat. Syirik keyakinan lain. Paling pak paling ringan adalah haram itu nanti karena punya keyakinan dari dukun. Kasih ini capu-capu sama Pak dukun yang masyur ini, susuk biar suami cinta kalau pengen dicintai suami pengabdian yang baik bu dan yang banget ya, ya. suami juga begitu kalau pengen dicintai sang istri akhlaknya yang baik pakai susu ini orang nggak punya kelebihan tuh namanya pakai susu ya pakai bantuan dukun ya ini nggak bener ya jadi susuk seperti itu kalau hanya menusukkan sesuatu ke dalam tubuh ini urusan medis halal haramnya adalah menurut medis membahayakan atau tidak tapi kalau sudah dibarengi dengan embel-embel keyakinan perdukunan haramnya karena itu bukan karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kemudian masalah jimat jimat itu ada jimat itu adalah termasuk bab tabaruk ngambil barokah dari ayat-ayat Al-Quran tapi jimatnya yang benar jimat anunya anjing ada orang anunya anjing ini pernah saya lihat anunya anjing kok bodoh bener anunya anjing dipawek ada ini sampai dijaga ini orang apanya itu barokah dari itunya anjing <laughs> inilah kalau sudah begitu salah karena ada yang jatuh jadi macam-macam orang kayak begitu tapi kalau dengan ayat suci Al-Quran tapi tetap dijaga itu bagaimana dengan ayat al-suci Al-Quran bagaimana ada tabaruk dengan ayat suci Al-Quran itu ada dan dari zamannya jamat pada zamannya Sayyidina Abdullah ibn Umar pernah mengalungi anaknya yang di situ ada ayat suci Al-Qur'annya bahasanya terserah jimat atau apa mungkin bahasa yang sesungguhnya adalah ngambil barokah dari ayat Al-Quran dalam riwayat banyak kalau ada ayat Al-Quran itu ada di satu tempat itu ada barokah di tempat itu kalau dibawa seseorang itu tapi syaratnya dijaga makanya kalau sudah ada jimat tempatnya sudah ditaruh di kaki taruh bawah kasur ada tulisannya ayat Al-Quran itu sudah melanggar syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah jimat itu umumnya itu semestinya dilakukan bagi orang yang tidak bisa membaca dan tulis oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar itu dikalungkan untuk anak kecil anak kecil jadi anak kecil itu kan belum bisa baca ya maka dikalungi kalau kalau bapaknya suruh baca sendiri falak binas mah beres sihir tidak bakal nempel masa orang tua mau jimat ke sana kemari kan begitulah nah ini baca wirid rotibul haddab wiridul latif beres gak usah pusing setelah itu Kadang-kadang keyakinan kepada jimat itu berlebihan, kadang-kadang menjadi dungu. Pesan dari gurunya awas ya, bawa jimat ini. Kalau mau dagang bawa ini. Benar nih, setiap menawar memang enak. Berhasil berhasil. Akhirnya mau pergi ke Tegal. Nah, Tegal, mau belanja di Tegal, mau nawar barang di sana. Biasanya kan bawa jimat. Sampai Losari, sampai Brebes, jimatnya ketinggalan. Balik lagi ke Cirebon ini kan orang sakit terusinlah gara-gara ini jadi ketergantungannya adalah sudah bereba, berbeda akan tapi kalau hanya membayar tabaruk mengambil barokah dari ayat suci Al-Quran itu diperkenankan makanya kita juga apa tidak benar kalau orang mengatakan bahwa jimat adalah syirik di bawah dalil-dalil itu ulama sudah menjelaskan coba baca surah Bukhari biarpun riwayat dari Imam Qori apakah dijelaskan jimat itu ayat yang ditulis bukan jika di situ terdapat kalimat-kalimat yang mengkafirkan percaya kepada dewa dewi isinya sanjungan kepada Nyiroro Kidul misalnya atau Blorong atau macam-macam lah itu yang syirik kayak begitu ayat Al-Quran dikatakan syirik dari mana itu Ustadz tuh Ustadz nanti masalah Hindu udah ini <laughs> ntar lagi nanti ada ada orang begitu nanti ada aneh-aneh baik selesai masalah jimat adalah boleh tapi harus ada aturan dan adabnya tetapi umumnya jimat itu bagi orang yang belum bisa membaca para masyaih dulu tuh begitu kalau orang orang awam tidak semua bisa baca akhirnya dikasih pak ini tempelin di atas pintu karena apa suruh baca nggak paham nggak bisa tapi mesti biasanya dikasih amalan kalau bisa baca ini ya rozak ya rozak ya rozak 100 kali sehari ya Allah ya itu pemberi rezeki banyak duit nanti insya Allah gitu dikasih ini ada tambahannya kalau suruh baca nggak bisa tapi kalau sudah bisa baca suruh ngafalin mengamalkan dan itu ibadah yang sesungguhnya bahwa jimat bukan ibadah kan begitu kecuali adalah untuk menghormati ayat Al-Quran jadi ibadah jadi itu jimat tidak syirik seperti yang dikatakan sebagian orang jimat yang syirik itu bukan kembali kepada masalah jimat ininya tapi isinya apa tulisan yang tidak benar tulisan yang kafir atau ada jimat yang tulisannya tidak bisa difahami itu haram kita kan tidak tahu isinya, ada oret-oret, gampang lungker ini, uh, oh ini apa, tak tahu? nggak tahu sanjungan kepada dewa dewi. Naudzubillah. Baik. Kemudian masalah saudaranya ada di Lampung, seorang wanita dari Cirebon misalnya, eh, saudaranya ada di Lampung, walinya bapaknya sudah meninggal, tinggal saudaranya ada di Lampung, lalu pengen menikah, gampang, tidak harus, tidak usah harus ke wali hakim, cukup selesai, diwakilkan beres. Dia bisa mewakilkan, wakil tidak harus pakai datang, SMS beres nah wakil itu beres wakil itu boleh dengan risalah dengan tulisan perwakilan tidak seperti akad nikah jadi gampang saja saudaranya yang ada di Lampung itu mewakilkan kepada orang yang dekat sama wanita itu untuk menikahkan beres siapa yang ada di Cirebon misalnya saya wakilkan kepadamu untuk menikahkan adikku nah tentunya itu semua dengan izin saya mewakilkan dan beres selesai menikah Lalu menikah hakim pun juga boleh. Sebab apa kaidahnya? Setiap wali yang jauh dari dua marhalah maka saat itulah wanita boleh menikah dengan hakim dan hakim nanti mengecek kenapa mungkin tidak mau ada wali adl yang menolak pernikahan seorang anak perempuan yang sudah ketemu kepada yang sekufu maka saat itu boleh berpindah kepada hakim tapi saat ini bukan saudaranya masih mau menikahkan cuman permasalahannya sakit tapi misalnya masih diajak ngomong suruh saja mengatakan saya wakilkan yang lain SMS eh Pak Anu telah mewakilkan kepada si A masalah perwakilan tidak perlu syarat yang diwakili pun tidak mendengar gak apa-apa saya mewakilkan ini untuk si A baru nanti disampaikan melalui lesannya orang lain atau surat atau risalah coba di dalam babun nikah masalah taukil taukil fin nikah para mu'alif pengarang langsung mengarahkan tolong lihat dalam syarat-syarat mewakilkan selesai diwakilkan saja beres siapa di Cirebon wakilkan ustadz atau kiai atau yang lainnya nanti bisa menikahkannya kemudian Hindu dengan Islam kelihatannya video tentang orang Hindu masuk Islam ya nah ini kelebihannya muftinya orang Hindu masuk Islam jadi yang dijadikan sandaran fatwa orang Hindu masuk Islam lucu atau tidak? Itu akidah itu disebarkan anak-anak SMA suruh dengar. Saya melihat separuh saja lucu mau ketawa itu. Muftinya orang Islam sehingga mencaci maki orang tujuh hari, payungan, sebagainya. Maksudnya untuk nunjuk nih ahli neraka semuanya itu. Ada kita dikasih orang CD tentang itu. Tapi lucu muftinya masalah bicara tentang waris ketinggalan ajib. Orang kafir dengan orang Islam tidak saling mewarisi. Kok saya mewarisi dari bapak saya? ini muftinya bodoh itu. Kan ada cerita saya mewarisi. Goblok bener itu. Orang kafir dengan orang Islam tidak saling mewarisi. Dari situ sudah lucu, lucu lagi, lucu lagi dijadikan mufti. Disebar oleh orang anti tawasul, anti ini, disebar itu itu CD. Diputar di mana-mana dan orang pada kagum. Oh, oh, bener itu orang yang suka tawasulan, yang di masjid takwa malam Selasa itu itu adalah orang yang agamanya kayak orang Hindu. Orang sakit yang tidak sadar dirinya sakit itu lebih sakit. Kalau Imam Ghazali menyebut la yadri annahu la yadri. Orang itu macam-macam, yadri annahu la yadri. Orang enggak orang tahu kalau dirinya enggak tahu masih lumayan. Yadri annahu la yadri. Tahu dia tidak tahu, lumayan. Yang paling pusing la yadri annahu la yadri. Enggak tahu kalau dia enggak tahu. Enggak tahu kalau dirinya bodoh. Akhirnya bingung cari mufti, muftinya orang Hindu masuk Islam waktu dalam dialog muftinya koran inget gak? barangkali yang lihat dialog muftinya koran ada satu koran bercerita tentang seorang mu'alaf baru masuk Islam bercerita bahwa saya begini ah begitu mufti lah sebetulnya kalau ingin membicarakan tentang permasalahan kemasyarakatannya kembalikan kepada masyarakat begini ceritanya urusan yang terjadi masalah tujuh hari terlepas dari agama Hindu atau apa tidak semua kesamaan itu harus berarti diambil dari sana Tarobok sila orang semedi sila atau tidak? Sila begini. Apakah akan kita katakan bersila itu kayak orang Hindu? Begitu. Enak bener. Terus duduknya gimana? Ya kalau bisa tahu iftiras atau tawaruk. Enggak, Rasulullah juga ngizinkan kan? Biasa itu masalah urusan adat kebiasaan. Jadi kalau ada orang sila bareng, kita samakan dengan orang Hindu kebetulan ini aja tidak dibahas jadi tidak semua yang sama dengan orang Hindu berarti diambil dari Hindu, tidak. Bukan. Sila itu adalah kebiasaan orang ya seperti itu. Kebiasaan. Jadi ada kebiasaan, ada yang nanti ibadah, ada hayah ibadah, itu ada. Cara ibadah, sujud, ruku, itu ibadah. Kemudian masalah tujuh hari dan empat hari, itu permasalahannya bukan tujuh hari, tujuh itu bisa, hari bisa diganti-ganti dia itu tidak mempermasalahkan tujuh hari, mempermasalahkan ente harus masuk neraka gitu. Coba kepadakan kata mereka. Ya sudah, saya tidak pengen tujuh hari. Sebelasan hari gimana? Saya pengen keluar berbeda dari Hindu. Sebelas hari, dua puluh satu hari. Boleh atau tidak? Hehehe. Itu orang sakit. Mendengar itu buang-buang waktu. Saya membaca mengendar CD dari pertama langsung saya potong tengah dan sebagainya. Ya Allah, disebar-sebar katanya dibagi-bagi gratis lagi. Subhanallah. Dia adalah orang yang pengecut kalau diajak ngobrol lari diajak diskusi nggak mau dibalik sana ngomong begini cari mufti orang Hindu masuk Islam Alhamdulillah orang Hindu masuk Islam tapi kalau jadikan mufti salah itu bukan sandaran hukum kita cuman permasalahannya adalah bagaimana tentang memayungi itu adat tidak ada hubungannya tidak berniat saya niru orang Hindu dipayungi hanya dipayungi saja kenapa dipermasalahkan tidak dipayungi mangga kalau kita katakan tidak sunnah tidak ini ini asal pada mubah ini adalah satu kebiasaan bahkan kita tidak pernah tahu kecuali hari ini kalau orang Hindu pakai payung saya tidak pernah melihat orang Hindu ngubur pakai payung saya tidak pernah melihat orang Hindu ngubur jujur pernah lihat atau tidak nggak lihat terus dari mana kok dikatakan setiap saya pakai payung saya niru orang Hindu saya tidak pernah tahu orang Hindu pakai payung coba suruh fahami dia itu Kecuali saya tahu orang hidup pakai payung. Eh bagus, saya pakai payung. Berlebihan, jangan selalu menyamakan ahli iban disamakan dengan orang Hindu. Ini ada SMS dari sahabat kita. Nih, punya amalan-amalan agama Hindu Buddha dengan SMS yang jangan jelas dan nomor sms yang masih ada itu disimpan kita punya amalan pengamalannya orang Hindu innalillah ya Allah tolong ya Ustadz mana amalan saya yang Hindu berarti sebetulnya ente jangan ribut memerangi orang di luar Islam Kristen-Kristen ini orang lebih dari Hindu ayo tunjukkan mana semuanya adalah pendusta rata-rata orang begitu anti tawasul anti maulid nabi adalah pengecut kenapa tidak kita terangkan begini mereka gembar-gembar di luar tapi tidak mau duduk yang manis kalau didatangkan hujah mengatakan hujah saya lebih bagus padahal belum tentu dijelaskan hujah itu ada ente mujtahid atau bukan mujtahid ini adalah problem umat Indonesia yang mayoritas dengan seperti ini dirubah semacam itu sehingga kehabisan bahan lalu dikatakan ini Hindu dan sebagainya musibah jadi tidak itu adalah masalah kebiasaan kalau ada pohon kelapa tumbuh di Pontianak bukan berarti itu niru di Jawa Timur itu semuanya ada kebiasaan kalaupun seandainya orang yang tahlilan ini permasalahannya bukan karena ingin benar ingin ini ahli tasawuf ini masuk neraka tahlilan bid'ah. Berangkat dari situ. Setelah didatangkan hujahnya, tahlilan itu maknanya akan menghadiahkan orang mati, menghadiahkan pahala kepada orang mati. Dijawab nggak nyampe, ruwet, sampai akhirnya oh nyampe. Itu dalam dialog dengan profesor itu ya. Kan dialog eh nyampe, dia sendiri ngakui. Setelah nyampe, nanti kalau dilanjutkan kepada orang yang lain, bukan masalah itunya, tapi masalah ngasih makannya. Baik ya sudah sekarang saya mengadakan tahlilan nggak pakai makan boleh enggak uh, eh, uh, oh, uh, ah, oh. bukan masalah itunya masalah enam hari tujuh harinya indah lagi sudah sekarang nggak pakai tujuh hari hari pertama tok mau ndak ente bukan itu oh berarti sakit sudah begitu ndak usah pusing begini mau ragu-ragu ngomong begini sakit nggak pakai tiga hari coba mau atau tidak sekarang bermasalah bukan tiga hari tujuh hari benci Bughud al baghda halikatuddin memangkas agama, orang dikafirkan khawarij. Ini namanya. Ini syirik ini. Enak harus ngomong begini itu. Lemes jadinya. Ketemu di lapangan gak enak, cerita di mimbar sumpek. Satu rumah tangga kalau kemasukan orang ini ribut, satu kampung masalah, masjid jadi bubar. Gara-gara orang semacam ini diundang mana-mana ya Ustadz yang ente ahli mujtahid ahli ijtihad ini makan jangan pakai fatwa orang Hindu. Ini aneh, coba dibaca seterusnya aneh. Itu yang balas nanti anak umur 7 tahun saja kalau sidik-sidik begitu. Orang Hindu mau mau Mu'alaf baru kita bangun, kita kasih ilmu, bukan suruh berfatwa. Ini juga ini banyak keunikan dari itu. Tolong yang pernah lihat CD orang Hindu masuk Islam ya, barangkali tidak tahu CD-nya sama atau tidak, kita tahu menuduh ya takut ya kita pokoknya menatakan Islam Hindu dan sebagainya itu lucu sudah dibahas tadi jelas permasalahannya bukan karena masalah tujuh hari karena permasalahannya ente harus masuk neraka itu tok ndak ini pindah sini ndak ini pindah sini ndak ini pindah sini pokoknya harus masuk neraka selesai ya sudahlah yang masuk surga ente sama paman ente berdua yang lain nggak boleh gitu musibah ini dunia modis Al rahmat Allah yang sangat luas dibatasi semacam itu semua orang kafir dunia itu bagaimana ahli iban siapa yang masukkan Islam ke Indonesia itu akidahnya seperti apa akan kita katakan kafir semuanya pejuang-pejuang belum ada muncul pejuang 350 tahun belum ada akidah yang membingungkan ini belum ada mereka adalah mujahidin semua orang ikrar mujahidin ahli jihad belum ada pemikiran anti tawasul saat itu ayo Muradi mengatakan mereka mujahidin sebelum ini sebelum, uh, sebelum 200 tahun yang lalu tuh ahli neraka semuanya oh mulai dari yang ulama-ulama dahulu belum ada orang anti tawasul belum ada orang anti tahlil belum ini orang kemarin tidak ikut perang tuh ya itu mau macam-macam orang aneh itu kita pengen indah hidup muncul dalam rumah tangga orang-orang yang semacam itu semoga Allah menjaga anak-anak kita keluarga kita dari akidah yang sesat dan menyesatkan harus begitu kalimatnya nggak cukup hilafiah bukan ini bukan masalah khilafiyah khilafiyah itu antara kita dengan orang yang ngerti kita dengan madhab Abu Hanifah kunut boleh atau tidak boleh tapi dia nggak paham khilafiyah khilafiyah dianggap masalah yang harus disepakati maka bodoh masalah khilafiyah adalah bodoh kalau orang ngerti masalah khilafiyah aman orang ngerti khilaf ini masalah ini boleh tidak boleh boleh tidak boleh indah masalah kunut tidak kunut bagaimana cara gerakkan jari atau tidak khilafiyah tapi orang yang tidak faham khilafiyah ahli fitnah seolah-olah dia paling benar harus begini kalau tidak begini bid'ah masuk neraka bid'ah masuk neraka Allahu Akbar Kemudian Hikam jadi begini, nggak sesuai bin Athaillah Sagandari marah nanti. Hikam itu harus indah ini. Hikam bin Athaillah Sagandari masuk bab ini. Sudahlah kalau tanya jangan yang yang begini tanya yang enak-enak. Allah, seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, dia maka dia harus ber, menunggu namanya iddah. Iddahnya bagi orang yang ditinggal suami ada dua. Ya? Kalau dia dalam keadaan hamil, maka dia sampai kelahiran. Kalau dia dalam keadaan tidak hamil, 4 bulan 10 hari. Dan dia harus menjaga dari hal-hal yang dilarang menurut syariat, berdandan, tidak boleh dilamar, tidak boleh keluar rumah kecuali hajat yang mendesak. Boleh hanya misalnya untuk mencari ketenangan hati karena tidak punya teman ke tetangganya, boleh? sholat terawih tidak usah pergi ke masjid, lakukan di rumah dulu, tidak lama kok. Ini juga menjaga kehormatan sang suami, keluarga sang suami. Jangan baru meninggal langsung centil keluar ke sana ini mahram dan danan minyak wangi dihindari itu semua. Itu adalah di masa-masa indah. Kalau dalam keadaan hamil sampai masa kelahiran, kalau tidak amin 4 bulan 10 hari. Kemudian masalah koreksi diri apakah ini masalah unsur dia? Enggak, koreksi diri itu justru menghilangkan riak. Koreksi diri itu kan lihat dirinya sendiri jadi koreksi diri jangan ngomong-ngomong orang. Kalau koreksi diri ngomong-ngomong ke orang riak. Alhamdulillah saya sudah koreksi diri itu riak. Jadi koreksi diri itu maksudnya apa? Setiap kali kita melakukan saya sedekah infak, koreksi. Infak saya tadi itu ketahuan orang dan saya kok sedikit berubah. Berarti ada unsur riak di dalam hati saya. Saya ngasih orang. Kenapa kok saya ngedumel? Saya tadi menolak orang hanya gara-gara cara mintanya nggak baik. Berarti kalau saya ngasih orang yang cara mintanya baik, ah ini hanya karena saya pengen disanjung jadi pikir terus nah jadi itu namanya koreksi diri jadi makna koreksi diri itu jangan diomong-omongin orang-orang koreksi diri cerita sama orang belum koreksi Alhamdulillah setiap hari saya itu bisa namanya muhasabah saya bisa nyeseli dosa saya setiap malam cerita sama orang ceritanya sendiri rusak tuh diam karena muhasabah itu menghadirkan orang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak apa-apa, orang koreksi diri harus terus-menerus itu adalah perjuangan yang tidak ada hentinya sampai nyawa itu dicabut dari badan kita. Itulah selesai koreksi diri. Karena itu penyakit hati luar biasa. Ada yang terakhir adalah orang nifas. Ibu, memang belum waktunya. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kalau sudah ketemu babnya nifas enak. Cuman kami jelaskan nifas itu tidak harus tiga minggu, dua minggu, empat minggu, tidak penting. Cuman ada rumusnya nanti. Nifas boleh empat puluh hari bu, nifas boleh lima puluh hari, nifas boleh enam puluh hari. Jadi mungkin bermacam-macam. Tadi ada rumusnya. Jadi ada orang nifasnya dua puluh hari, ada orang tiga hari, ada orang tiga minggu, ada orang nifasnya sehari, ada orang nifasnya satu jam. Jadi bermacam-macam ibu. Hanya kebiasaan orang kampung, tidak tahu dari mana sumbernya, sumber gampangin. Oh belum 40 hari, padahal sudah bersih. Sudah bersih katanya belum 40 hari. Terus kenapa? Kalau sudah bersih yang mandi sholat. Nggak usah nunggu 40 hari. Jadi nifas ada yang 40 hari, ada yang 60 hari. Mari nanti ada istihadah nisab nifas. Insya Allah bu, jangan-jangan jangan kemana-mana. <laughs> Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang ada bab nifas dan sangat gampang rumusnya. Jadi kalau sudah paham rumus, kalau ibu tanya, nanti ibu sendiri suruh mikir jawab. Ketemu nanti insyaallah babun nifas pertemuan yang akan datang kalau tidak salah kita akan membahas nifas sebetulnya ini sebuah ada punya catatan ada buku kecil tentang head tapi jangan dibaca dulu kecuali sebelum belajar langsung seperti ini sebab biasanya baca sendiri kemana-mana sebab banyak tambahannya semakin digedekan tulisannya semakin kemana-mana pikirannya biasanya kita fokuskan dalam satu lembar selembar tok baca serius konsentrasi up, baru nanti baca permasalahan-permasalahannya ini menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tidak keluar dari madhab Syafi'i. Barangkali yang menyaksikan video ini adalah dari orang-orang yang uh, bermadhab Syafi'i. Kalau dari madhab lain tentu nanti ada. Jadi kalau pengen pemahaman dari madhab lain perlu suatu ketika mungkin kita butuh di saat kita melakukan haji karena kita terdesak waktu harus tawaf ifaldo seorang wanita terkejar waktu sehingga dia bagaimana bisa melakukan tawaf ini semua ada dengan madhab-madhab yang lain tentunya sebelum pindah ke madhab yang lain harus kuat di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dulu ini ada SMS yang ada tulisan aduh mohon maaf Perempuan keluar darah saat hamil, belum dipastikan keguguran, masih diusahakan oh, penguat, tetap keluar darah. Bagaimana hukumnya? Enggak penting, rumus dipakai. Nah, kalau didahului oleh suci 15 hari, langsung nih, eh, langsung head. Kemudian kalau lebih dari 15 hari, bab istihadah berat, selesai. Jadi jangan lupa rumus nggak penting saya minum obat lalu keluar darah gimana sama rumus sebelumnya suci berapa hari 15 hari ya sudah biarpun habis minum obat ya keluar darah ya head rumus obat nggak obat hamil nggak hamil nggak ada masalah KB dan nggak KB nggak ada masalah yang penting rumus dipakai kalau masalah nanti masalah nifas ada kaidah nifas nifas itu adalah nanti insyaallah semua orang yang mengeluarkan janin atau bakal janin setelah bersih dari kandungannya keluar darah itu adalah darah nifas ada yang minta doa dan ada juga yang sakit semoga Allah Swt memberikan bimbingan kepada kita semua memberikan hidayah kepada orang yang saat ini kebawa oleh faham-faham yang tidak benar dan semoga Allah memberikan uh, keinsyafan kepada kita semua dan semoga Allah melembutkan hati kita, lidah kita, lisan kita semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita memudahkan segala urusan kita. Kita banyak keinginan, banyak rencana. Allah yang memudahkan. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ngusurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. wa وتولنا fi man tawalit Allahumma barik lana fi qulubina وبارك لنا في أجسادنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في مساجدنا وفي معاهدنا وفي شوارعنا وفي أسواقنا بارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا Allah berkailah hati kami berkailah semua yang kau berikan kepada kami ya Allah jadikan apapun yang telah kau berikan kepada kami sebab kami masuk surgamu sebab kami mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti ya Allah jangan sampai yang kau berikan kepada kami sebab siksa ya Allah ilmu yang kau berikan kepada kami jadikan sebab kami mendapatkan kemuliaan di hadapanmu harta yang kau berikan kepada kami jadikan itu sebab kemuliaan kami di hadapanmu suami yang kau kirim kepada kami jadikan itu sebab kemuliaan di hadapanmu istri yang kau berikan kepada kami jadikan itu sebab kemuliaan di hadapanmu anak-anak yang kau berikan kepada kami jadikan itu sebab kemuliaan di hadapanmu apa yang kau berikan kepada kami jadikan semua itu sebab kemuliaan di hadapanmu ya Allah ya Allah berikan kepada kami kecukupan ya Allah dengan yang halal jauhkan kami dari yang haram ya Allah jadikan keberikan kepada kami yang halal cukupkan kami dengan yang halal Allah makfina bihalalika wa aghnina fadlika amman siwak ya Allah cukupkan kami dengan yang halal ya Allah dan jauh, jauh jauhkan kami dari yang haram ya Allah yang sudah menikah berikan kepada mereka keturunan anak yang soleh soleha dan berikan berikan keindahan di dalam keluarga mereka ya Allah jaga akidah mereka ya Allah jaga anak keturunan mereka ya Allah yang belum menikah ya Allah berikan kepada mereka kasa ya Allah kemudahan untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai yang mencintaimu ya Allah yang mereka menjadikan sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah engkau sungguh maha kuasa ya Allah bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya ya Allah hari ini Allah malam ini Allah kami temukan di hati kami dan setiap saat kami menemukan banyak kejanggalan kejanggalan-kejanggalan, kekotoran-kekotoran dan sungguh tidak ada yang bisa membersihkan kecuali engkau. Maka aku serahkan ini semua maka kami serahkan semua ini kepadamu ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya, dari dengki, dari dendam, dari riak, dari sombong ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dosa-dosa ini. Ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa murid-murid kami ya Allah. Ampuni dosa orang yang bersama kami. Ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang yang benar. Kirimkan kepada kami kami guru-guru yang benar kirimkan kepada kami guru-guru yang menyelamatkan kami jangan kau kirim kepada kami guru yang menyesatkan ya Allah sungguh engkau maha kuasa engkau maha kuasa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jauhkan kami dari sebab kirikan jauhkan kami dari sebab bid'ah Ya Allah kami hadir ke tempat ini memohon kepadamu Kami hadir ke tempat ini mengharap rahmatmu Kami datang ke tempat ini mendapat barokah darimu Ya Allah maka berikan semua itu kepada kami Dan anak-anak kami dan keluarga kami Jadikanlah kehadiran kami di tempat ini Sebab kemudahan dalam segala urusan kami Kelapangan rizki kami Sebab kesembuhan di antara kami Jika ada yang sakit Ya Allah ya Allah panjangkan umur kami Dalam ketaatan serta sehat walafiat Dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami Kelak cabutlah nyawa kami Dan saat dalam di saat kau engkau engkau ridho pada kami cabutlah nyawa kami kelak ya Allah di saat kami sujud di dalam solat kami di saat kami menghadap kepada di saat kami rindu kepadamu di saat engkau memuliakan kami ya Allah ya Allah ya Allah berikan kepada kami khusnul khatimah mati dalam keadaan iman ya Allah iman dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak ya Allah di saat kau cabut nyawa kami kelak ya Allah ya Allah jadikanlah ucapan kami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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.